الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين عشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Sesuatu yang wajib diyakini oleh seorang muslim dan muslimah bahwa tidak ada manusia yang lebih mengerti syariat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan para sahabat. Tidak ada yang lebih mengerti syariat setelah Rasulullah kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah para ulama sekaligus sebahagian mereka adalah para umara dan pemimpin umara yang ideal di dalam agama Islam adalah ulama-ulama mereka. Karena Islam telah mengatur alam dengan peraturan-peraturan yang lekat dunia dan akhirat. Oleh karena itu yang pantas dan ideal untuk menjadi umara adalah para ulama. Yang akan mengeluarkan hukum bukan dengan nafsu dan syahwat. Tetapi mengeluarkan hukum, mencetuskan keputusan dengan ilmu tentang syariat dan keikhlasan menjalankan syariat tersebut. Sehingga tegaklah dengannya hukum Allah. Dan kalau hukum Allah yang sudah tegak, maka tidak akan ada kezaliman. Kecuali sebatas kesalahan manusia. Adapun kehidupan yang centang perenang, tidak tahu mana hak fulan dan hak si alan mana yang halal dan yang haram, tidak jelas mana yang boleh, mana yang tidak. Tidak jelas mana yang harus dianjurkan dan mana yang harus dilarang. Tidak akan terjadi. Ketika memang yang menjadi umara mereka adalah para ulama. Walaupun kemudian Islam menyatakan sah umara berasal dari yang bukan ulama, sah Namun kemudian Islam memerintahkan para umara tetap kembali kepada para ulama. Dan sinergikan kekuatan para umara duniawi dengan para ulama ad-dini. Ketika umara mereka cinta kepada para ulama dan para ulama mereka mendapatkan kesempatan untuk menasihati Umar maka kebaikan akan datang kepada manusia dan apabila satu sama lainnya saling memusuhi Umar tidak percaya kepada para ulama dan para ulama kerjanya memaki umara dari kejauhan maka akan tercipta kondisi yang sangat tidak kondusif di tengah kaum muslimin ketika dunia dipimpin oleh umara yang sekaligus ulama, lihatlah apa yang terjadi. Dan ketika umara tidak menyayangi dan menghormati ulama dan para ulama pun tidak menghormati dan menghargai umara lihat pula apa yang terjadi semua ini merupakan realitas yang tidak bisa ditolak dan sejarah yang tidak bisa setiap seorang manusia yang jujur tutup mata bahwa ternyata ilmu syariat adalah ilmu yang bisa mengatur segala sesuatu dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Pertanyaan pertama masih seperti malam yang lalu soal kulus. Subhanallah. Kami menjual rumah yang sebahagian uangnya untuk mengontrak buku toko dan modal berdagang dan sebahagian lagi untuk membayar hutang. Pertanyaannya, begitu rumah tersebut terjual, apakah zakatnya langsung kita keluarkan dari seluruh harga rumah atau setelah dikurangi jumlah hutang dan berapa persennya? Apabila sebuah rumah telah diangkat menjadi barang yang akan didagangkan, Masuklah rumah tersebut ke dalam barang yang wajib dizakatkan karena dia masuk ke dalam urut at-tijarah benda-benda yang dipajang untuk dijual apabila semenjak kita berniat untuk menjualnya dan mencari pembelinya dan memasang iklan baik di tanah tersebut atau di koran dan majalah dijual. Terhitung tanggal itu secara hijriah, apabila tidak terjual dan terus berniat untuk menjualnya setahun maka terjual setelah genap satu tahun wajib keluar zakat dari harta keseluruhan dari total keseluruhan hasil penjualan dan bukan setelah dikurangi ini dan itu namun pertanyaannya adalah Bagaimana kalau rumah tersebut terjual setelah dua bulan masa iklan? Berarti belum bergulir satu tahun. Di sini khilaf para ulama. Sebagian mengatakan tidak dikeluarkan zakatnya karena belum bergulir satu tahun. Sebagian dikatakan dikeluarkan zakatnya karena rumah ini telah lama ada dan telah berkembang uangnya dan telah merupakan harta tersimpan kemudian zakat dikeluarkan sebagai hak fakir miskin dan seterusnya dan seterusnya. Allahu alam. Saya sampai saat ini masih setuju kepada pendapat tidak perlu dikeluarkan zakatnya kalau cuman iklannya satu bulan jalan. Rumah itu terjual. Tidak sampai satu tahun. Yang kemudian setelah barang itu terjual, sisa daripada uang itu apabila bergulir satu tahun, sisanya setelah kontrak ini, bayar itu dan semacamnya masih bersisa uang itu kemudian uang itu bertahan di kepemilikan kita selama satu tahun, maka itu yang kemudian wajib di dizakatkan. Wallahu alam bishawab. Apakah boleh mengundang tetangga dan berdoa bersama ketika toko tersebut mulai ditempati? Suatu hal yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Uthman pedagang dan saudagar hebat radhiyallahu an. Demikian juga dengan Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah Utsman itu buka toko doa bersama dulu. Maka yang lebih baik adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tradisi kebiasaan yang dikhawatirkan dijatuhkan jatuh ke dalam perbuatan bid'ah dan untuk itu kita hati-hati untuk tidak melakukannya Allahumma Berhubungan atau tidak? Apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir? Dua pendapat para ulama dari dahulu sampai sekarang. Sebahagian menyatakan kafir keluar dari agama Islam walau meninggalkan satu kali sholat dengan sengaja. Pendapat yang pertama. Sengaja meninggalkan sholat karena malas. Sengaja karena capek. Sengaja karena nantilah taubat. Menurut pendapat yang pertama, kafir dengan satu kali sholat itu dia kafir keluar dari agama Islam. Apalagi kalau dua, tiga, lima, sepuluh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak kafir dengan syarat dia tetap meyakini sholat itu wajib dan dia meyakini dengan sepenuh keyakinan dirinya berdosa besar dengan meninggalkan sholat. Ini pendapat yang kedua. Apabila dia yakini bahwa sholat itu tidak lagi wajib terhadap dirinya, keluar dia dari agama Islam. Walaupun kemudian dia dianggap kiai, tapi dia yakini sholat tidak wajib lagi pada dirinya, itu keluar dari agama Islam. karena dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Padahal hak untuk menghalalkan haram itu hanya hak Allah. Rasulullah pun tidak berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan kalau kemudian wahyu belum turun. Lalu siapa anda yang kemudian menghalalkan orang untuk meninggalkan sholat padahal itu hukumnya haram? Berarti anda telah melakukan sesuatu yang menjadi haknya Allah dan anda telah menyamakan diri anda dengan Allah. Dengannya anda kufur keluar dari agama Islam. Tapi selagi dia meyakini sholat itu adalah wajib dan dia berdosa besar ketika tidak sholat, sebagian pendapat yang kedua mengatakan tidak kufur. Sungguh pun begitu, kita khawatir kalau nanti di akhirat yang benar adalah pendapat yang pertama. Dalam hal-hal yang berbau azab di neraka, apalagi kufur keluar dari agama Islam artinya kekal di neraka untuk selama-lamanya, jangan berani spekulasi. Di dunia saja kita tidak berani spekulasi. Berbisnis kita tidak berani spekulasi. Kita mau spekulasi tentang neraka, Waliyahdubillah Ya udah jangan sholat aja. Mudah-mudahan di akhirat yang benar pendapat yang kedua. Bagaimana kalau yang benar pendapat yang pertama? Anda akan kekal selamanya di neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena dianggap kafir keluar dari agama Islam. Bagaimana caranya bertaubat dengan taubatan nasuha penuhi tiga kriteria. Apabila telah terpenuhi tiga kriteria taubat, syarat taubat, maka kita telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang pertama, tinggalkan pekerjaan tersebut. Tinggalkan. Yang kedua, sesali masa lalu. Sedih dengan telah terjebak ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, bertekad dengan tekad yang sesungguhnya dan tidak tekad yang asal-asalan, tapi tekad yang murni bahwa tidak akan mau kembali ke tempat itu lagi, ke pekerjaan itu lagi. Ketika ini terwujud, maka seseorang telah sampai kepada taubatan nasuha apabila kesalahan yang dia lakukan itu hanya murni kesalahan antara dia dengan Allah wa taala semata. Namun apabila di sana ada hak bani Adam, ada harta yang diambil, ada pinjaman yang belum dipulangkan, itu wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Kita punya piutang kepada seseorang, nggak bisa dengan taubat artinya piutang juga selesai. Enggak bisa. Kita punya hutang maksud saya dengan seseorang enggak bisa dengan taubatnya kita berarti hutang kita selesai. enggak bisa. Itu haknya dia harus dikembalikan. Seandainya kita taubat, kemudian hak itu tidak dikembalikan, maka itu tetap akan ditutup di akhirat. Pada hari di mana kita sangat membutuhkan pahala kita, pada hari itu orang ngambil-ngambil pahala kita karena ada hak yang kita rampas di permukaan bumi. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ketika kita sadar ada hak orang pada diri kita atau kita merampas hak orang lain, selesaikan di dunia sebelum Allah menyelesaikan untuk kita di akhirat. Karena ketika Allah yang akan menyelesaikannya, satu-satunya jalan adalah mengambil pahala kita untuk mereka yang kita bermasalah dengannya di dunia. Di hari dimana kita sangat membutuhkan pahala itu. Namun orang mengambilnya, mengambilnya dan mengambilnya dari kita. Wa Kenapa? Karena hak dia belum kita tunaikan. Kewajiban kita kepadanya belum kita tunaikan. Harta yang kita ambil daripada dirinya dengan kezaliman belum kita pulangkan. Lisan kita yang kita memfitnahnya belum kita minta maaf dan minta dihalalkan, minta dimaafkan dan seterusnya dan seterusnya wallahu a'lam. Seseorang melakukan kebaikan tetapi dia tidak menyadari hal tersebut termasuk ibadah, apakah dia akan mendapatkan pahala? Ini pertanyaan kasus yang sebaiknya di, diberikan contoh. Karena saya takut saya memahami lain yang bertanya pemahamannya lain. Tapi kalau didatangkan contoh, kita bisa berikan hukum dengan ilmu yang kita ketahui tentang contoh yang ditanyakan. Saya takut nanti hukumnya lain. Saya berkata lain yang dipahami lain, sehingga keluarnya hasilnya lain. Tetapakah seringnya orang bertanya sebuah kasus dengan cara diglobalkan saja pemaham pertanyaannya. Kemudian sang ustadz memahami yang pertanyaan global itu tidak sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Akhirnya kemudian jawaban ustadz itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penanya. Terjadi ustadz menjawab sesuai dengan pemahamannya terhadap pertanyaan, ternyata yang bertanya tidak sama dengan apa yang dipahami oleh sang penceramah di depan, akhirnya tidak ketemu juga. Kalau sekedar kemudian dia memahami ternyata Ustaz nggak paham soal saya, itu mending. Tapi kalau kemudian hukum boleh itu yang kemudian dia bawa padahal sebenarnya tidak tidak halal, yang lebih berbahaya. Maka dari itu, tolong dibawakan contoh dengan hal-hal yang seperti ini, dibawakan contoh-contohnya begini, begini. Hmm. Baik. contohnya tersenyum kepada saudara itu adalah ibadah. Dan kita lakukan tanpa niat ibadah sedikit pun kepada Allah. Apakah itu pahala? Jawabannya tidak. Pahala adalah sesuatu yang dikerjakan mengharapkan ridho Allah tabaraka wa taala. Senyum kepada tetangga, teman itu bisa jadi bergaul segala macam tapi kalau tidak niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak terhitung ibadah karena tidak ada niat untuk mencari ridho Allah di sana. Demikian juga misalnya memberi nafkah kepada istri, kepada anak-anak. Ya, padahal kalau niatkan ibadah karena Allah setiap satu butir nasi yang naik ke mulut istri kita, kita mendapatkan pahala. Setiap satu lembar daun yang dia makan, kita mendapatkan pahala. Setiap satu butir kacang-kacangan yang masuk, kita mendapatkan pahala ketika dia makan dua atau tiga potongan tempe, itu berapa kacangnya? Itu pahala semua. Dihitung per kacang. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu setiap muslim senantiasa kegiatannya untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Tidak semata-mata karena dia adalah kepala keluarga yang harus mencari nafkah dan semacamnya. Wallahu Setiap manusia yang melakukan kesyirikan maka seluruh amalnya akan dihapuskan. Bagaimana dengan amal kebaikan dari anak yang saleh? Apakah juga dihapuskan? Maksudnya begini mungkin. Ada si A melakukan kesyirikan, hapus seluruh amal salehnya, wafat dia. Kemudian anaknya saleh, mengalirkan pahala, tidak bisa. Pintu itu telah tertutup. Kalau dia tidak segera wafat, eh, segera bertobat sebelum wafat, maka tidak ada artinya. Amalan dia sendiri tidak ada artinya bagi amalan anak-anaknya. Tentu lebih utama baginya amalan dia sendiri dibanding amalan orang lain untuk dirinya. Itu saja tidak ada manfaatnya. Kalau ataupun kemudian anak soleh itu mengirimkan pahala dan amal soleh untuk bapaknya, begitu menjadi pahala bapaknya hapus lagi karena kesyirikan itu. Tidak ada arti sama sekali. Oleh karena itu haruslah kita hati-hati supaya jangan sampai terjebak ke dalam kesyirikan. Adanya orang yang meyakini ketika hendak melakukan walimah pesta, kemudian mendung terjadi, kemudian dipanggil pawang hujan, suruh pindahkan hujan tersebut ke kampung berikutnya, atau ditahan di langit jangan sampai turun. Yakin dia ada manusia yang bisa melakukan itu. Bukankah itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Taala? Subhanallah. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, menahan hujan. Menurunkan untuk orang-orang yang ia kehendaki, ia tahan dari orang-orang yang ia kehendaki. Sekarang keyakinan itu yang kita berikan kepada seorang manusia. Berarti kita angkat dia sampai ke jenjang Tuhan. Sampai ke jenjang ilah. Yang mampu menurunkan hujan, yang mampu menahan hujan di langit. Bahkan keyakinan lebih kasar daripada itu, lebih bejat daripada itu. Kenapa? Allah ingin turunkan, pawang ini nahan. Yang menang kemudian perbuatan pawang. Allah kalah. Iya kan? Ingin diturunkan oleh Allah hujan, kita panggil hujan nggak aja dipindahkan ke negeri seberang. Alhamdulillah berhasil. Pakai alhamdulillah berhasil. Subhanallah. Tidak ada guna alhamdulillah di situ. Allah ingin menurunkan hujan. Keyakinan orang itu Allah ingin turunkan hujan. Datang pawan hujan ini yang bentuknya udah bentuk bukan bentuk manusia lagi datang. Berhasil dia tahan hujan itu. Berarti Allah ingin turunkan, si pawang ingin tahan. Allah kalah, yang pawang menang. Adakah keyakinan lebih bejat daripada ini kepada Allah Tabaraka wa taala? La haula quwata illa Dan kemudian kenapa itu laris? Semoga Allah membuka pintu-pintu yang hati pintu-pintu hati yang tertutup. Manakah usaha seorang anak bagaimanakah usaha seorang anak yang melarang orang tuanya selalu pergi berobat ke dukun? Padahal anak telah berusaha menjelaskan dosa orang yang berobat ke dukun tapi orang tua anak tidak mau mendengar perkataan anak. Mohon sarannya. <clears throat> orang tua, ikhwani wa akhwati fid din, perhatikan. Ada orang tua itu yang mau menerima nasihat dari anaknya. Dan ada orang tua itu yang telah berhasil ditanamkan oleh syaitan di dalam jiwanya Jangan dengar dari anakmu. Anakmu yang harus dengar dari dirimu. Dia anakmu, tidak pantas dia ngurus dirimu. Dia yang pantas mendengar kata-katamu. Ketika itu telah berhasil ditanamkan di dalam jiwa orang tua oleh syaitan, waliyadzubillah, maka bagaimanapun kita menerangkannya, pintu itu akan tertutup. Karena bagi orang tua bukan dia yang harus kita nasihati, kita yang harus dia nasihati. Kalau begitu adanya, usahakan pintu nasihat datangnya bukan dari kita, Kesalahan sebagian anak berdakwah kepada orang tuanya harus dari mulut dia keluar nasihat. Dan dia baru kemudian berasa menjadi pahlawan kalau mulut dia kemudian didengar oleh orang tuanya. Baru dia merasa dakwahnya berhasil. Tidak mesti. Nasihat kepada orang tua itu harus keluar dari mulut seorang anak. Kalau kemudian keadaan tidak memungkinkan untuk anak berbicara karena orang tua tidak tidak mau mendengar dari anaknya. Karena orang tua telah tertanam di dalam jiwanya, anaknya harus patuh kepada aku, bukan aku yang harus patuh kepada anakku. Kenapa tidak kita datangkan nasihat dari jalan lain? Kenapa tidak dengan cara kita bawa orang tua ke majelis taklim? Kenapa tidak dengan cara kita berikan hadiah? Kita berikan buku, kita berikan dan kita persembahkan dengan cara yang baik. Kita dahului dengan akhlakul karimah. Kita dahului dengan akhlak membantu beliau melunasi hutang-hutangnya. Yang kemudian ketika orang tua telah merasa anaknya baik kepadanya, mudah-mudahan orang tua terbuka hatinya untuk mendengar apa yang disampaikan oleh anaknya. Ini terkadang tidak. Bawaannya hanya nasihati orang tua saja. Sementara membantu orang tuanya tidak ditingkatkan. Seharusnya semakin kita dekat dengan pengajian, semakin kita dekat dengan syariat, semakin kita sayang kepada orang tua kita, semakin kita ingin berbakti kepada mereka, semakin kita ingin membahagiakan mereka. Itu yang seharusnya terjadi. Bukan kemudian semakin kita pengajian, semakin keras kita kepada orang tua kita. Salah itu. Hati-hati. Saya sering mengatakan, kalau kemudian orang tua susah, berdakwah kepada mereka melalui akhlakul karimah. Selama ini hendaknya mengunjungi dia sekali dalam sebulan, kunjungi sekali dalam dua, sekali dalam dua kali dalam sebulan, tiga kali dalam sebulan. Selama ini anda memberikan santunan atau biaya bulanan ke orang tua 500 ribu tingkatkan menjadi 755 750 ribu sejuta sebulan tingkatkan kemudian tunjukkan kasih sayang anda yang berlebih sehingga mungkin orang tua akan tergugah perasaannya dan orang tua akan merasa anak saya tidak mungkin begini karena kecuali karena pengajiannya benar begitu kan sehingga boleh jadi orang tua yang minta nak bawa ibu bawa ayah ke tempat di mana kamu mengaji saya yakin agamamu itu agama yang benar Kenapa tidak itu yang kita lakukan? Kenapa mesti harus selalu ngajarin orang tua? Hati-hati, banyak orang tua yang susah terima dari anaknya. Banyak dan bukan sedikit. Jangan paksakan. Wallahu a'lam. Tolong jelaskan tentang wanita pemimpin surga yaitu Fatimah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Fatimah adalah pemimpinnya wanita-wanita surga. Allah alam seperti apa pemimpinnya, Allah alam. Sebagai anak bolehkah kita bertanya kepada orang tua kita apakah mereka pernah berbuat kesyirikan menurut syariat atau bagaimana? Untuk apa bertanya? Lihat saja kehidupan mereka pantau. Tidak bisakah memantau itu? Memberikan kita sebuah kesimpulan mereka memahami atau tidak. Kenapa harus bertanya? Bah, abah pernah berbuat syirik nggak, bah? Pertanyaan yang membuat mereka sakit hati. Kenapa harus dengan tanya? Kadang-kadang bertanya langsung bukan sebuah kebaikan. Betapa banyaknya para sahabat memahami sesuatu dari Nabi Muhammad bukan melalui pertanyaan melalui tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang cerdas itu tidak perlu harus keluar dulu kata baru dia faham Jadi tidak mesti harus seperti itu. Dan nilai orang sebagaimana kita menilai diri kita. Sekira-kira kepada Anda ditanyakan pertanyaan, "Mas, pernah kedukun nggak, Mas?" Kira-kira kemana? Mas pernah nyembah kuburan mana mas? Ya, kira-kira kita gimana? Ditanya seperti itu gimana? Nah kalau orang yang sifatnya adalah teman, tetangga bertanya kepada kita seperti itu rasanya nggak enak. Bagaimana kalau kita sang anak bertanya kepada orang tua seperti itu? Tentu lebih tidak enak lagi. Itu artinya kita membuka pintu untuk syaitan untuk masuk ke dalam hati orang tua kita mengatakan kepada orang tua anak kamu kurang ajar. Ketika itu terjadi, itu artinya kita semakin menutup pintu kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada orang tua kita. Sementara setan pun menghiasi kepada kita bahwa kita telah melakukan kebaikan kepada orang tua. Hati-hati ma'asyal muslimin. Apakah yang kita lakukan ketika anak kecil kita atau kucing lewat di depan kita sewaktu kita sholat? Kalau kita mampu hadang-hadang. Kalau mampu kita kemudian tinggal dia lewat hindarkan diri kita tahan jika kucing melintas kita ambil kita dorong ke belakang kucing itu <clears throat> kita lakukan itu karena apapun yang akan melewati kita kita halang sebatas kemampuan kita kalau kemudian tidak berhasil menghalangi itu cerita lain misalnya kucingnya berlari di depan kita ya, pernah kita kejadian kita sholat kucing itu melompat cus ya gimana menghalangi yang namanya kucing seperti itu. Tapi kalau dia berjalan santai bisa kita arahkan. Ya, dan boleh kita melakukan gerakan untuk menjauhkan kucing dari melintas sholat kita. Dan kucing tidak akan melawan. Itu hal yang seperti itu. Yang melawan itu untuk dilakukan seperti itu manusia. Manusia melawan. Itu binatang tidak, Anak kecil tidak. Ya. Saya pernah di Masjid Nabawi, ada orang lewat kita tahan. Dia bersikeras mau lewat. Kita keraskan tangan supaya tidak lewat deh. Dia bersikeras mau lewat, mau turunkan tangan kita, kita tahankan di atas. Akhirnya kita kerja sambil sholat kan. Memang begitulah perintah Rasulullah. Kalau ada yang lewat tahan, kalau dia enggan lawan terus. Dan saya melihat sebuah tindakan salah seorang kawan yang salah. Ketika orang itu lewat, ditahannya, Ditahannya, kemudian orang itu nerobos. Sudah sampai di seberang, ditariknya lagi ke belakang. <laughs> Dua kali. Seharusnya satu kali, jadi dua kali. Kesalahan. Harusnya lewat, udah. Biarin. Udah nggak nggak bisa kita nahan dia, dia mau lewat juga, berarti keras mau lewat, udah nyebrang. Jangan dibalikkan lagi ke belakang. Itu dua kali kesalahan. Itu saya lihat sendiri dari salah seorang kawan kita. Ya. Mungkin karena terlalu semangat mungkin. Pada saat pada sholat asar berjamaah di masjid, anak-anak begitu berisik hingga imam terganggu. Setelah salam imam marah dan kembali mengulangi sholatnya dan mengajak makmum yang, yang lain untuk mengulang. Apakah imam tersebut benar? Bagaimana makmum harus bersikap? Imam itu salah. Karena tidak ada salah satu yang menyebabkan sholat itu batal anak-anak berisik. Itu nggak ada. Nggak ada. Di zaman Rasulullah SAW di dalam masjid terdengar tangisan bayi. Dan itu tidak membuat Rasulullah membatalkan sholatnya. Salawatu Rabbi wassalamu alaih. Jadi tidak ada hal yang membatalkan sholat karena terganggu berisik anak-anak. Tidak ada. Jadi kalau begitu sang bapak, sang imam ini nggak pernah bisa sholat kalau ada anak-anak. Bagaimana dia sholat di rumahnya? Kalau kemudian dia terganggu karena berisiknya anak-anak, itu tidak mewajibkan, tidak mewajibkan dia untuk mengulang sholat. Dan pada kondisi seperti itu makmum tidak boleh ikut. Kalau ia tahu, kalau ia tahu dia tidak boleh ikut, karena imam telah melakukan sesuatu yang salah yang tidak perlu dia lakukan. Wallahu a'lam. Apa beda amal dengan ibadah? Apakah ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, haji? Apakah seperti walimah mengajar itu juga ibadah? Karena ada yang memahami bahwa ibadah itu suatu yang kita menyembah Allah seperti sholat, haji. Ibadah adalah seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah apapun namanya diridhoi dan dicintai oleh Allah adalah ibadah. Mengajar ibadah. Haji ibadah. Senyum kepada orang dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah mencari pahala ibadah. Duduk di majlis taklim ibadah, menulis ilmu ibadah. Menghafalkan Al-Qur'an ibadah, menghafalkan perkataan para ulama ibadah. Hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindarkan diri dari jalanan ibadah tidak memarkirkan mobil di depan pintu keluar tetangga supaya tidak mengusik mereka ibadah kalau dibiarkan karena Allah, tidak mengganggu sesama. Karena ada orang juga yang terlalu semangat majelis taklim, terlalu semangat tapi datang terlambat. Semangatnya rumah gebu gebu tapi datangnya terlambat. Akhirnya nggak ada parkir yang ada di pintu keluar tetangga. Oh udahlah, mudah-mudahan tetangga ini nggak keluar, di parkir mobil di situ. Salah. Kalau anda semangat datang lebih awal, parkiran kosong. Gitu. Sehingga akhirnya kasus itu kasus itu berulang, berulang, berulang. Dan kita sudah capek. Sebagian ustadz sudah lelah dengan cara yang seperti itu. Akhirnya kemudian orang marah, orang emosi, gara-gara pekerjaan tersebut. Dan kemudian ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Fahamkah antum apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setan memberikan bisikan kepada mereka. Ini pengajian ini nggak benar, nggak mikirin orang. Yang disalahkan bukan yang parkirkan mobil itu, pengajiannya. Coba lihat. Seperti adanya orang yang berjenggot, tampangnya tampang ulama, tapi nggak bayar hutang. Yang disalahkan itu bukan jenggotnya, bukan orang personilnya. Ini pengajian yang nggak benar. Pengajian yang disalahkan. Dan itu adalah bisikan syaitan agar orang menjauhkan orang dari pengajian yang hak. Soal kemudian pengajiannya benar dan orang ini telah melakukan yang benar yaitu melihara jenggot dan dia tidak bayar utang itu kesalahan dia. Yang kalau harus disalahkan yang disalahkan disadarkan kesalahan itu hanya kepada dia individu. Karena di pengajian tidak pernah tidak pernah kita sampaikan boleh nggak bayar hutang, nggak pernah sama sekali. Kenapa kemudian pengajian yang disalahkan? Dan memang itulah kerjaan saya pak Oleh karena itu, Ketika orang yang sudah mengerti ilmu agama dan menampak-nampak tanda-tanda agama pada dirinya melakukan kesalahan itu lebih berat daripada orang yang tidak seperti itu. Karena yang akan menjadi korban setelah itu bukan dirinya pribadi, tapi kebenaran. Betapa banyaknya kebenaran orang malas mengikuti kebenaran karena oknum orang yang hadir di pengajian yang hak tersebut. Jadi hati-hati. Setiap kita melakukan sesuatu, cara menilainya bagaimana kalau orang melakukan itu kepada kita. Suatu hari masjid ini dipakai orang untuk pengajian. Kemudian dia parkir mobilnya persis di pintu keluar rumah kita. Sehingga kita keluar sepeda motor aja susah apalagi mobil mau keluar. Kira-kira gimana? Nah begitu juga orang lain. Kamar tadi itu sudah Bermuamalah bersama manusia sebagaimana Anda ingin manusia bermuamalah kepada Anda. Ketika kita mempunyai piutang kepada orang, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan orang bayar kepada kita. Ya kita harus gitu juga kepada orang. Bayar utangnya. Sebagaimana kita tidak ingin piutang kita didiamin orang, orang juga tidak ingin piutangnya didiamin. Sebuah kacamata yang jelas dalam syariat Islam. Bermuamalahlah kepada manusia sebagaimana Anda ingin orang lain bermuamalah kepada Anda. Kacanya, kacamatanya jelas. Pikirkan dulu kalau saya digitukan orang gimana? Kalau kemudian setiap kita melakukan gerakan bertetangga, bersahabat, dan seterusnya, selalu kita memiliki kacamata itu. Suami dan istri, anak dan ayah. Kira-kira kalau saya digitukan gimana? Karyawan dengan bawahan, teman syarikat. Selalu memikirkan kalau saya dibegitukan gimana. Selalu kaji balik. Kalau saya dibegitukan gimana? Kalau saya dibegitukan gimana? Ketika orang sudah sampai kepada poin dan selalu introspeksi sampai ke arah yang seperti itu, insya Allah dia akan mampu menjadi seorang yang berakhlak mulia. Sebagaimana dia tidak ingin diperlakukan orang, dia juga tidak ingin memperlakukan orang seperti itu. Sebagaimana dia ingin orang melakukan itu kepada dirinya, dia juga harus melakukan itu kepada diri orang lain. Sebagaimana Anda manusia, mereka juga manusia. Sebagaimana Anda punya perasaan, mereka juga punya perasaan. Sebagaimana Anda memiliki emosi, mereka juga memiliki emosi. Jadi jangan takar orang dengan kita, jangan takar orang lain, kita lain. Enggak boleh. Sesama manusia, hukumnya sama. Kita tidak enak diperlakukan seperti itu, orang lain pun tidak enak diperlakukan seperti itu. Maka hati-hati. Tidaklah ketika kita melakukan sebuah tindakan, pikirkan ketika kita diperlakukan seperti itu apa hasilnya. Ketika kita ridho berarti orang lain ridho. Ketika kita tidak ridho berarti orang lain tidak tidak ridho. Wallahu a'lam. Kesyirikan yang bagaimana yang bisa menghapuskan pahala? Apakah juga termasuk syirik kecil? Ya, syirik kecil termasuk menghapuskan pahala. Namun pahala di saat itu saja. Ketika sholat terjadi syirik kecil, ria. Hapus pahala iya, tapi pahala sholat itu saja, nggak semuanya. Tapi kalau syirik besar yang dihapuskan seluruh amal saleh yang pernah dilakukan. Orang tua saya sebelum meninggal dia sempat berobat ke dukun. Badan ayam, bedah ayam lima ekor. Ayam yang pertama dan kedua ayahnya belum meninggal. Jalan ayam Tiga, ayahanda meninggal. Apakah ayahanda meninggal dalam keadaan syirik? Ustaz, bagaimana cara anaknya mendoakan orang tuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan orang tua kita dari hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kesyirikan. Soal status menghukum person itu punya ketentuan yang lain. Ketika tadi kita berbicara, kita berbicara sifat dan kebiasaan yang harus kita hindari. Dan kita dari tadi tidak berbicara person. Dalam arti kata, si fulan telah pergi ke kuburan si Anu, fulan itu kafir. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kita menghukumi sebuah pekerjaan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan kita tidak bicara person sedikit pun dari tadi. Sementara yang ditanyakan dalam pertanyaan ini person, langsung orangnya, orang tua saya. Berarti person. Menghukumkan dia kufur punya ketentuan yang berbeda. Tidak segampang seperti kita menghukumkan sifat. Orang yang berdoa kepada selain Allah kafir. Kita tidak mengatakan sianu, sianu, dan sianu. Tidak. Sebuah sifat yang mengatakan orang kepada kekafiran. Orang yang memakai tangkal, kemudian meyakini tangkal itu yang memberi rezeki kepadanya kafir. Kita tidak menghukumi si Anu namanya, si Fulan namanya, si Anu namanya, tidak. Kita menghukumi sebuah sifat yang mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Mohon dipahami itu. Kita tidak bicara orang yang yang kita sebut namanya tidak. Kita membicarakan sifat. Sebagaimana kita mengatakan, <coughs> sebagaimana kita mengatakan bahwa orang yang kemudian Eh, berdoa di kuburan, minta kesembuhan di kuburan, itu musyrik keluar dari agama Islam. Di sini kita tidak membicarakan namanya orang itu sianu, namanya orang itu sianu, enggak. Kita menilai sebuah sifat yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Itu yang kita bicarakan dari tadi. Dan kita tidak bicara person. Karena kalau person, ta'yin, individu, maka ini punya hukum yang berbeda. Apa hukumnya? Pertama, Sampaikan kepadanya hujjah yang jelas. Sampaikan kepadanya argumentasi dari Al-Quran dan Hadis. Dan yang menyampaikan itu harus juga orang yang pandai menyampaikan hujjah. Setelah itu, jawab seluruh bantahannya, syubuhatnya, patahkan. Sehingga dia tidak punya argumentasi untuk menegakkan kesyirikannya. Ketika itu telah kita lakukan kepada seseorang, person, hujah tidak kita tegakkan dan seluruh jawabannya sudah kita patahkan sehingga dia tidak punya satu hujah pun. Tetap berjalan di atas kesyirikan boleh kita menghukumi orang tersebut secara person keluar dari agama Islam. Boleh. Tapi kalau belum, belum. Oleh karena itu, soal mengkafirkan individu, personil, Islam sangat ketat. Dan pembicaraan kita dari awal sampai akhir dalam majelis ini tidak berbicara individu kafir atau tidak kafir, belum ada. Sejauh yang saya ingat dari awal kitab ini kita baca, belum ada kita mengkafirkan siapapun dan tidak satu nama pun kita sebut. Kita hanya menyebutkan, menyebutkan sifat. Yang kita ingin kaum muslimin menghindari sifat yang bisa mengantarkan mereka kepada kekafiran tersebut. Bisa difahami? Dari tadi kita mengatakan siapapun yang mengangkat manusia sampai ke derajat nabi kafir. Orangnya tidak ada. Kita tidak nyebut nama siapapun. Kemudian apalagi kalau diangkat sampai ke jenjang Ketika kita menyebutkan nama pengikut-pengikut Mirza Ghulam Ahmad, kita tidak menyebutkan nama. Namun di antara mereka yang telah melakukan itu Allah tahu mereka sampai kepada kekufuran. Namun untuk menyebut nama, misalnya kita punya tetangga yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, kita punya tetangga. Untuk meyakini dia kafir, tegakkan dua yang tadi. Sampaikan kepadanya hujah Allah dan Rasulnya, patahkan seluruh argumentasinya menegakkan hujah tersebut. Ketika dia masih tak meyakini Mirza sebagai Nabi ketika itu, boleh kita yakini dia sebagai orang kafir. Kalau tidak, tidak. Karena bisa jadi suatu kesalahan itu terjadi bagi orang jahil. dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu harus ditegakkan hujah Allah, hujah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sembari harus dipatahkan seluruh syubhat, argumentasinya yang membawa dia kepada kesalahan tersebut patahkan. Jawab dengan baik, kembalikan dia kepada pemahaman yang benar. Ketika dia tidak mampu menegakkan hujahnya di hadapan hujah Allah dan Rasulnya yang kita bawa dengan ilmu yang telah kita pelajari, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, tidak mampu dia menegakkan hujahnya, patah seluruh hujah tersebut. Bisu, diam seribu bahasa, tidak berani, tidak tegak satu dalil pun untuk dia pegang melakukan kesyirikan, masih melakukan kesyirikan yang sama, boleh kita yakini dia sudah kah? kafir. Individunya, sebutkan namanya. Saya telah meyakini fulan kafir. Boleh. Oleh karena itu, apakah itu telah kita lakukan kepada orang tua atau tidak, maka saya tidak berani menjawabnya karena soal menghukumi personil bukan suatu hal yang mudah. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana batasan-batasan syirik? Apakah kalau lapar lalu teringat nasi dan nasilah yang mengenyangkan, apakah itu syirik? Nasi mengenyangkan, air minum menghilangkan dahaga, tidur melepaskan lelah. Ya. Kalau itu Anda yakini kesyirikan, balik balikkan aja. Tidur membuat kenyang, Minum melepaskan lelah. Minum Tidak. Semua yang merupakan sebab akibat yang telah Allah takdirkan sebab dan akibat diyakini sebagai sebab dan akibat. Diyakini sebagai sebab dan akibat. Namun jangan lupa menyebut Allah. Jangan lupa menyebut Allah. Kalau kemudian diyakini betul nasi itu yang membuat kita kenyang, tidak ada campur tangan Allah itu kesyirikan. Namun rasanya seorang muslim ketika dia meyakini setelah makan saya kenyang, itu bukan dia maksudnya adalah bahwa tidak ada campur tangan Allah di dalam mengenyangkan dirinya. Gitu. Karena Allah mampu membuat orang makan nggak kenyang-kenyang. Mampu. Sebagaimana itu pernah terjadi. Diceritakan oleh para ulama pernah terjadi Orang makan banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Ada. Gitu. Sebab akibat. Sama dengan banyak lari capek. Itu kan sebab akibat. Disebabkan banyak berlari lelah. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi orang muslim mengucapkannya dengan penuh keyakinan Allah yang mengatur. Wallahu a'lam. Seperti seorang sakit, salah satu sebab adalah berobat yang akibatnya adalah kesembuhan. Itu sebab akibat. karena merupakan sebuah kebodohan. Kalau penyakit yang Anda derita adalah asam urat, kerjanya tiap hari makan jerawan satu kilo. Itu kebodohan. Karena telah terungkap di dalam ilmu sebab dan akibat bahwa jerawan itu mengikapkan asam urat yang luar biasa. Kalau kemudian Anda sudah mengidap penyakit gula, kemudian tetap saja minum gula satu hari 20 sendok, kemudian berani menyatakan, oh penyakit kesehatan itu Allah. Mas, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan kita dengan sebab akibat juga. Tidak dengan bim salabim adrakanabra. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita di dalam sunnah untuk berobat. Berusaha untuk sehat. Dengan mengembalikan akidah bahwa yang menyehatkan itu bukan obat. Obat hanya sebab. Yang menyehatkan itu Allah. Dengan bukti, ada dua orang pilek. Satu makan obat ini sembuh, satu tidak. Kalau obat yang menyembuhkan berarti dua-duanya sembuh. Di waktu yang sama. Karena pengaruh obat di waktu yang sama. Makannya di waktu yang sama, harusnya sembuh di waktu yang sama. Kenapa ini bertahan? Pileknya tiga hari, yang ini hilang pada hari yang sama. Pada hari di mana dia makan obat itu. Siapa yang melakukannya? Allah. Subhanahu wa taala. Kita memiliki penyakit yang sama. Anak kita memiliki penyakit yang sama, berobat ke dokter yang sama, diberi ramuan yang sama. Yang satu sehat, yang satu meninggal dunia. Siapa yang mengaturnya? Dokter? Tidak, bukan dokter yang menyembuhkan. Sebagaimana tidak dokter yang mewafatkan anak kita. Lihat hasil Si A dan si B sama-sama buka warung. Sama-sama isinya sama, harganya sama, jumlah karyawannya sama, buka tokonya sama, tutup tokonya sama. Seharusnya kalau itu yang menyebabkan rezeki datang, hasil akhir setiap hari sama. Karena barang yang dijual sama, harga sama, buka sama, tutup sama. Berarti kalau itu yang menyebabkan rezeki datang, betul-betul itu tergantung kepada itu tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezeki kepada orang yang ia inginkan dan kemudian menyempitkan kepada orang yang ia inginkan, hasil akhirnya harusnya sama juga. Itu kan matematis. Lalu kenapa kemudian toko yang sebelahnya maju, yang sebelahnya bangkrut? Siapa yang mengatur? Siapa yang melapangkan rezeki untuk toko A dan menyempitkan rezeki untuk toko B? Sebabnya sama. Sebab mereka lakukan sama, sama-sama buka toko, sama-sama jual barang yang sama dengan harga yang sama, tutup toko yang sama. Kenapa yang satu maju, yang satu bangkrut? Allah yang mengatur. Oleh karena itu, di dalam agama Islam, kerjakan sebab, serahkan hasil kepada Allah. Bukan kerjakan sebab dan bergantung kepada sebab. Atau bergantung kepada Allah tanpa mengerjakan sebab. Dua kesalahan. Pertama, bergantung mengerjakan sebab dan bergantung kepada sebab. Salah. Tawakal kepada Allah, tinggalkan sebab. Salah. Yang benar lakukan sebab, gantungkan kepada Allah hasilnya. Tawakal kepada Allah Taala. Karena bergantung kepada Allah tanpa melakukan sebab kebodohan. Sebagaimana melakukan sebab dan bergantung kepada sebab kesombongan. Mentang-mentang dia tahu ramuan, sudah. Gak penting Allah, yang penting ramuannya. Benar. Itu sombong. Sudahlah. Gak perlu urus ini liver-liver sakit ini, paru-paru asma gak perlu diurus. Tawakal aja kepada Allah. Doa banyak-banyak. Bodoh. Yang benar, cari ramuannya. Cari obatnya. Bertanya kepada orang yang mengerti. Bertanya kepada tim ahli berdiskusi sama orang yang mengerti ramuan dan obat. Minum obat itu serahkan kepada Allah berdoa ya Allah berikan. Sebagaimana orang yang buka toko, buka perusahaan, kemudian yakin betul dia karena usahanya perusahaannya maju, karena kerja kerasnya perusahaannya maju. Tidak ada campur tangan Allah, ini manusia sombong. Saya kaya karena saya pandai ilmu manajemen. Saya berhasil karena saya pandai menata karyawan saya. Karena saya strength di dalam peraturan. Itu yang membuat saya kaya raya. Ini manusia sombong. Sementara yang satu lagi ingin kaya raya tapi kerjanya sholat aja. Ini manusia bodoh. Gak ngerti. Karena dengan sholat Allah tidak akan turunkan emas kepada anda. Dengan tahajud anda Allah tidak akan turunkan karung emas di rumah anda. Tidak. Allah menyuruh berusaha dan serahkan hasil kepada kepada Allah Tabaraka wa taala. Mana ada orang yakin, Anda saya sholat aja, yang penting rumah saya terbangun terus. Jadi saya sholat aja, nggak nggak perlu cari rezeki. Orang pun tidak akan percaya. Maka ini kebodohan. Allah telah mengajarkan yang benar, yaitu lakukan sebab, serahkan hasil dan tawakal kepada Allah Tabaraka wa taala. Sampai di sini semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalal menunjukkan kita jalan yang hak, jalan yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dan orang-orang yang kita cintai daripada kesyirikan.